Ini adalah kesombongan mereka. Kesombongan mereka apalagi ketika dijuluki maha siswa. Ya. Hah? Maha. Ya. Artinya yang paling tingginya. Kemudian sombong. Tidak terima dengan nafs. Tidak terima dengan dalil-dalil. Mereka ingin secara akal bisa dibuktikan. Enggak semua. Sebagian memang bisa.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 Ya. Yang namanya Tuhan mesti punya ini. Harus punya. Yang mengharuskan siapa? Akalnya dia. Wah ini sifat mustahil. Mustahil bagi Allah begini. Mustahil bagi Allah begitu. Secara akal. Tapi berapa yang kalian dapat? Wahai aklaniyah. Wahai Asyariyah, yang ditemukan paling hanya 13 sifat saja.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 Atau agama orang yang dikucilkan. Wasil ibn Atta. Yaitu Mu'tazilah. Ya. hormati. Agama Allah tidak diletakkan pada akal manusia. Tidak diletakkan pada akalnya Jahan bin Safwan. Tidak diletakkan pada akalnya Abul Hasan al-Ash'ari. Enggak diletakkan pada akalnya fulan wa fulan.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 Siapa yang mengadakan dalam urusan kini perkara baru, maka inilah yang kata Nabi tertolak. Pakai ibadah cara baru. membuat perayaan-perayaan baru. membuat zikir-zikir bus merdas. Apa zikir muhdas? Seperti zikir, zikir dengan lafaz mufrad. Dengan lafaz mufrad. Hu, hu, hu, dia, dia, dia, dia siapa?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 Dengan kebidaan pertama sudah selangkah ke arah kekafiran. Nanti bidah yang berikutnya selangkah lagi kepada kekafiran. Mendekat, mendekat, mendekat kepada kekafiran. Ini dikatakan dengan al-bid'ah dari dul kufur. Wallahu ta'ala alam. Unutlah taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdik. La ilaha ilan. Asakuruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.